bagaimanakah hukumnya suami yang keluar tablik bulan demi bulan namun tak pernah memberikan nafkah zahir apa apatah lagi batin bukankah tanggungjawab terhadap keluarga juga penting sebagaimana pentingnya mengajak orang berbuat baik dan pergi mengikuti pengajian dan solat ke masjid mohon pencerahan banyak orang tertipu jangankan ini kita sesaat harus jadi guru fikih saat menjadi guru cinta Guru cinta ini penting. Nabi mengajari cinta. Kalau anda punya seorang istri di rumah ketakutan di rumah sendirian, eh, nggak ada yang nemeni, maka tidak usah ke masjid, tidak usah menghadiri majelis semacam ini. Karena apa? Menjaga hati seorang is, istri. Istrinya ketakutan atau sakit. Tentunya sakit ada pengen sholat jamaah. Sholat jamaah. Tapi saya sakit ada nemeni. Wah ini sholat jamaah. Hawa nafsunya ngomong. Temani istrimu di rumah. Belai dia. Senang dia. Bahkan sampai sholat Jumat pun tidak perlu sholat Jumat. Karena apa? Menjaga istrinya, nggak ada lain yang menjaganya. Atau ibundanya, atau siapa saja. Jadi urusan dengan manusia ini penting, bukan dengan hawa nafsu. Dakwah. Kita tidak bisa tentang jamaah tablik dan sebagainya. Kalau ada orang jamaah tablik berdakwah keluar istrinya tidak di, dikasih nafkah, itu yang marah dulu adalah Syekh Elias, pendirinya jamaah tablik akan mentung orang itu. Tidak boleh, haram, kewajiban memberi nafkah kepada is, istri. Bahkan dikatakan dalam banyak hadis dari Nabi, kalau seorang seorang laki-laki mempunyai uang, kemudian digunakan untuk di jalan Allah, diberikan kepada orang orang fakir, kemudian diberikan kepada anak kerabatnya. Mana yang lebih utama? Dijawab oleh Rasulullah, diberikan kepada anak-anaknya lebih utama daripada digunakan untuk perang di jalan Allah tadi. Jadi beri nafkah ini adalah penting. Jangan sampai berdakwah ke sana kemari, ceramah ke sana kemari, istrinya suruh kerja cari duit sendiri ini ketuker ilmunya yang kurang nggak diperkenankan itu haram hukumnya ini tapi itu bukan jamaah tablek itu sebetulnya itu adalah orang yang nyeleneh yang nyeleweng dari jamaah tablek sebab dari jamaah tablek juga ada aturannya nah apakah harus diberi beberapa hari pun itu ada aturannya bukan semua pergi lalu istri sudah lah saya kan dakwah kepada Allah saya ini kuruj karena Allah kamu cari makan sendiri wah masuk neraka duluan tuh orang Nggak boleh begitu. Nah wajib harus. Tapi ingat, saya Ilyas adalah pendiri kemuliaan. Saya Ilyas adalah mengajar yang baik. Nggak ngajari yang semacam itu. Itu kan hanya orang berlebihan. Itu pemalas mau jamaah tablet itu. Itu pemalas karena dia malas kerja. Nah, akhirnya masuk jamaah tablet saja. Saya berhujah beralasan. Saya lagi dakwah. Kamu cari duit sendiri. Eh, nggak boleh itu. Haram hukumnya. Memberi nafkah adalah wajib dan lebih wajib daripada yang lainnya. Karena ini manfaat daripada kurus tadi. Keluar tidak usah keluar, tapi cari nafkah itu lebih bagus daripada harus keluar tapi tidak memberi nafkah. Allah alam